Solawat penarik rezeki paling kuat. Selama ini orang mengenal solawat Nabi sebagai amalan pembawa berkah, amalan yang pahalanya akan dapat dirasakan di akhirat dan mendapatkan kemudahan di dunia. Namun, ada salah satu solawat yang khasiatnya adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Solawat ini dikenal sebagai solawat Jibril. Solawat Jibril juga biasa disebut sebagai solawat Jabroil di mana sholawat ini adalah salah satu amalan penarik rezeki paling kuat. Sholawat ini juga termasuk sholawat Nabi yang terpendek, di mana pengamalannya akan mendapatkan rezeki tak terduga dari segala penjuru atau segala arah. Sholawat ini seringkali diijazahkan oleh para sesepuh dan para kiai pada umumnya. Sholawat ini banyak diamalkan oleh para waliullah, para ulama atau para kiai, karena selain keistimewaannya sebagai penarik rezeki, juga karena bacaannya yang pendek dan singkat. Berikut ini sholawat Jibril atau Jabroil. Simak selengkapnya. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Sallallahu ala Muhammad. Adapun untuk mendapatkan keberkahan sholawat Jibril ini, silahkan dibaca sebanyak seribu kali atau 3.333 kali. Bisa juga dibaca lebih banyak yaitu sejumlah 7.000 kali atau 10.000 kali tiap hari. Atau bisa juga Anda baca sebanyak Anda mampu. Bahkan ada yang mengijazahkan sampai 15.000 kali dalam satu majelis atau untuk level tinggi. Hal yang perlu digarisbawahi dalam mengamalkan sholawat Jibril ini bukanlah jumlahnya, namun konsistensinya. Jika Anda amalkan dengan istiqomah, maka manfaatnya akan lebih terasa daripada Anda baca dalam jumlah banyak namun tidak istiqomah. Sekali lagi ingat, yang penting untuk amalan sholawat tiap hari adalah keistiqomahannya. Doa pelengkap sholawat Jibril untuk pelarisan dan kerezekian. Sholawat Jibril memang dikenal sebagai sholawat penarik rezeki paling kuat untuk melariskan dagang atau melancarkan usaha. Namun jika diamalkan dengan tata cara tertentu dan diimbangi dengan doa pelengkap untuk kerezekian. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini sawaba sallallahu ala Muhammad antarzuqni syai'an asta'inu bihi ala ta'ati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah datangkanlah padaku pahala sallallahu ala Muhammad, berilah rezekiku padaku. Sesuatu yang dapat menolongku untuk taat, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan, dan salam sejahtera untuk para rasul, dan segala puji kepada Tuhan semesta alam. Dengan mengamalkan amalan sholawat penarik rezeki di atas, insya Allah masalah keuangan lebih mudah dimudahkan dalam setiap usahanya, diberikan keselamatan karena mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Maka dari itu, bersemangatlah dalam mengamalkan sholawat ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai sholawat penarik rezeki paling kuat. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silahkan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami via line, WA, SMS atau telepon di 085 866 866 669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.